uh, bunyi hadis itu secara singkatnya mengatakan bahwa menggunjing itu lebih besar dosanya daripada zina sehingga di situ disebutkan malaikat itu merasa kecapean karena saking dosanya besar itu. Ah, ini yang jadi pertanyaan saya ini kemuskilan malaikat capek di sini ya. itu. Terus masalah yang kedua yang saya tanyakan di terjemahan tafsir Ibnu Kasir yang diringkas oleh Muhammad Nasib Arifai itu ada tulisan yang saya kurang tahu apa salah cetak apa gimana firman Allah Ta'ala ini yang artinya ini yeah. barang siapa yang mengerjakan suatu dosa maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk memudaratkan dirinya penggalan ini senada dengan firman Allah Ta'ala dan orang yang berbuat dosa akan memikul dosa orang lain ini yang saya pertanyakan Gimana? ada uh, firman Allah uh, firman ini seperti penggalan seperti menggalas senada dengan firman Allah yang berbunyi dan orang yang berbuat dosa akan memikul dosa orang lain yakni seseorang tidak memerlukan pihak lain ada titik sini saya kira itu salah salah kata Allah seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sudah itu? Ya. Adapun yang pertama perlu saya jelaskan bahwa kitab Ihya علوم الدين قرية بسرد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بفنون قال حديث حديث pertama yang derajatnya la asla lahu tidak ada asal usulnya menurut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menurut istilah para muhaddisin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kedua dipenuhi oleh hadis-hadis maudhu até o